Sifat-sifat orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah sebelumnya, pada rangkaian ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik. Pada ayat ke-51, Allah Azza wa Jalla memberikan kesimpulan. Sifatnya orang-orang kafir adalah ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wali itu artinya yang dicintai, yang kita bersifat setia kepadanya, atau yang kita jadikan sebagai pemimpin kita. Kemudian Allah mengingatkan kita, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Kemudian pada ayat yang ke-52, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Fataral الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ maradun يُسَارِعُونَ فِيهِمْ Maka engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan. Mereka bersegera untuk bersikap loyal, mendukung dan mencintai orang-orang yang kafir tersebut. Lalu pada ayat ke-53 Allah mengingatkan, habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Orang-orang yang mengaku muslim itu tetapi mendukung orang-orang kafir, maka amalan-amalan mereka akan terhapus dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Setelah itu jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla merinci sifatnya orang-orang yang beriman di dalam sebuah ayat yang terdiri dari enam sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." adillatin 'alal mu'minin a'izzatan a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna yawma lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita wahai orang-orang yang beriman Apabila ada di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain untuk menggantikan kalian yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka mengasihi orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah sangat luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, inilah surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Allah jelaskan kepada kita sifatnya orang-orang yang beriman agar kita memiliki sifat-sifat ini. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, bisa jadi dia termasuk orang-orang yang murtad. Yang keluar dari agama Islam menjadi kafir. Oleh karena itu ayat ini dimulai dengan sebuah seruan. Seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum andini siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya. Setelah sebelumnya, pada ayat 51, 52, 53, Allah jelaskan kepada kita sebab-sebab murtad. Yaitu bersikap setia, bersikap loyal, mendukung orang-orang kafir. Kemudian pada ayat ke-54, Allah ingatkan kita, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Allah sama sekali tidak membutuhkan keimanan kita. Kalau kita tidak beriman, ada orang lain yang akan beriman. Allah tidak rugi sedikit pun. Yang rugi adalah kita. Andai seluruh makhluk di dunia beriman, sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah sudah berada pada puncak keagungan dan kebesaran. Demikian pula sebaliknya, andai seluruh makhluk kafir kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi keagungan dan kebesaran, kekayaan dan kecukupan Allah Azza wa Jalla, tidak sedikit pun dia membutuhkan makhluknya. Maka ingatlah jemaah sekalian, kalau kita kafir kepada Allah, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang lain Artinya kalau kita tidak syukuri nikmat iman ini, maka Allah akan cabut nikmat ini dan Allah berikan kepada yang lain. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat kaum yang lain tersebut. Sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai. Dijelaskan dalam ayat ini ada enam. Yang pertama, yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa Allah cinta kepada mereka? Karena mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena mereka senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan ibadah dengan ikhlas. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jemaah sekalian, seseorang itu apabila Allah telah mencintainya, maka Allah akan senantiasa melindunginya dari mara bahaya. Dan Allah akan senantiasa melindunginya dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka jemaah sekalian, ukurlah sejauh mana kita, ketaatan kita kepada Allah, seperti itulah kecintaan Allah kepada kita. Jangan sekali-kali kita ukur kecintaan Allah kepada kita dengan harta dunia. Itu tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah, karena dunia ini hina di sisi Allah, maka Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Andaikan dia bernilai, Allah tidak akan berikan kepada mereka walaupun hanya seteguk air. Tapi jemaah sekalian, yang menunjukkan kecintaan Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya nikmat keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Perhatikanlah jemaah sekalian. Allah akan melindungi orang yang Allah cintai. Siapa yang memusuhinya, siapapun dia, sebesar apapun kekuatannya, Allah akan memerangi dia. Dan tidak mungkin ada yang bisa menang melawan Allah Azza wa Jalla yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, siapa orang yang dia cintai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidak henti-hentinya seorang hamba dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun cinta kepadanya. Perhatikanlah jemaah sekalian, sebab mendapatkan cinta Allah adalah melakukan amalan-amalan wajib, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Makin banyak amalan sunnah kita, makin besar cinta Allah kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, "Wa أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi dan akulah pendengarannya yang dia gunakan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksudnya ini jemaah sekalian? Apakah maksudnya Allah menyatu dengan makhluk? Sama sekali tidak. Bahkan itu keyakinan kufur. Keyakinan sebagian orang-orang sufiah. Orang-orang tasawuf tarekat. Mereka meyakini Allah bisa menyatu dengan makhluk. Ulama seluruhnya sepakat. Ini adalah keyakinan kufur. Tetapi maksudnya adalah Allah akan melindungi penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya, dan semua anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Itulah maksudnya Allah menjadi menjadi matanya, menjadi telinganya. Dia tidak melihat kecuali yang telah Allah ridhoi. Dia tidak mendengar ucapan-ucapan yang mungkar, ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Kemudian Allah tegaskan dalam hadis qudsi tersebut, "Wala in sa'alani la'utiyannahu, wala in ista'adzani la'uidzannahu." Kalau dia memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta tersebut. Kalau dia minta perlindungan, niscaya aku akan melindungi dia. Inilah jemaah sekalian, seseorang apabila Allah telah mencintainya. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua kata Allah, wa Mereka pun cinta kepada Allah. Dan jemaah sekalian, hakikat cinta kepada Allah bukan sekedar perasaan di dalam dada, tetapi juga cinta untuk mengamalkan agamanya cinta untuk membela agamanya, mencintai apa yang Allah cintai, dan juga membenci apa yang Allah benci. Oleh karena itu kita telah sebutkan ayat tadi. Allah telah menyatakan kepada kita, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda seseorang cinta kepada Allah yaitu dia senantiasa meneladani orang yang paling Allah cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jemaah sekalian, walaupun kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Sampai kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita lakukan amalan-amalan kita dengan ikhlas, barulah Allah Azza wa Jalla akan mencintai kita. Dan ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa cinta kepada Allah adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang cinta kepada Allah tentunya dia juga harus mencintai siapa yang Allah cinta. Dan juga dia harus membenci orang yang Allah benci. Oleh karena itu, Sifat yang ketiga dan keempat, sifatnya orang-orang yang beriman yang dijelaskan dalam Al-Ma'idah. Ayat ke-44 ini, kata Allah, A'izzatin alal mu'minin, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Ini sifatnya yang ketiga dan keempat. Berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman dan Allah membenci orang-orang kafir. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, lalu kemudian dia membenci orang-orang yang Allah cintai. Dia membenci orang-orang yang beriman. Dia malah berkasih sayang, bersikap loyal, mendukung dan setia kepada orang-orang kafir. Itu tidak mungkin terjadi jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berlemah lembut dan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Maka jemaah sekalian, ingatlah ini sifat orang-orang yang beriman. Kepada kaum mukminin dia berlemah lembut, dia cinta dan dia suka menolong. Karena jemaah sekalian, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nabi saw juga telah menegaskan Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berlemah lembut di antara mereka, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب akhih, ما يحب Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seiman seperti dia mencintai dirinya sendiri. Inilah jemaah sekalian, konsekuensi keimanan. Kita beriman kepada Allah, kita cinta kepada Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Bahkan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaku ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah jemaah sekalian? Maksudnya kita mencintai dan membenci seseorang karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Semakin dia cinta kepada Allah, kita semakin cinta kepadanya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, kita pun harus semakin cinta kepadanya. Kalau dia kafir kepada Allah, kita tidak boleh cinta kepadanya kalau dia beriman, namun dia suka maksiat, maka dia kita cinta di satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Kita cinta karena ketakwaannya kepada Allah, karena dia masih muslim, tapi kita benci karena perbuatan-perbuatan dosa yang dia kerjakan. Jadi jamaah sekalian, manusia itu secara garis besar terbagi menjadi tiga. Pertama orang yang kita cintai sepenuhnya, tidak boleh ada kebencian kepada mereka yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, orang-orang yang bertakwa, para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka. Yang kedua, ada orang-orang yang di satu sisi kita cintai, tapi di sisi lain kita benci. Cinta tapi benci, masih cinta tapi juga benci kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang masih muslim, tapi senang berbuat dosa. Namun mereka bukan orang-orang kafir, maka kita tidak boleh membenci sepenuhnya. Namun ada golongan yang ketiga, yang kita harus benci sepenuhnya. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Dan itu termasuk tuntutan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah, maka dia harus membenci orang yang Allah benci, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan kepada kita betapa besar kemurkaan Allah kepada mereka. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah menegaskan ulaika hum syarrul bariyah mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Inhum illa kal an'am, bal hum adallu sabila." Tidaklah orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Dan yang lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita bahaya kekafiran innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka semua ayat-ayat ini menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang kafir maka jemaah sekalian tidak mungkin ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, lalu dia mencintai orang kafir, lebih mendukung mereka, bersikap setia kepada mereka. Itu nggak mungkin. Kalau dia paham, Allah benar-benar sangat murka kepada mereka. Bahkan di dalam ayat sebelumnya Allah telah jelaskan, itulah sifatnya orang-orang munafik. Mengaku beriman, tapi bersikap loyal, bersikap setia kepada orang kafir, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang munafik. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari semua perbuatan-perbuatan dosa, terlebih lagi kekafiran dan kesyirikan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la illa billahi amma ba'd Kemudian sifat yang kelima jemaah sekalian dari sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai dalam ayat ini adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad dengan diri mereka, mereka berjihad dengan ucapan mereka, mereka berjihad dengan harta mereka, semuanya mereka korbankan di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah sekalian, jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad yang sesuai syariat. Jihad yang sesuai syariat adalah jihad yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama diniatkan ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan lain. Yang kedua jemaah sekalian, jihad itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita sudah punya modal yang baik, sudah punya niat yang baik, kita berjihad untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah, untuk membela Al-Quran, untuk membela agama Islam, untuk menghancurkan kekafiran. Itu semua niat yang baik. Namun kalau kita lakukan dengan cara yang salah, cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berubah menjadi amalan yang sesat. Bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di, jalan syaitan. Walaupun niatnya baik, tapi kalau caranya tidak benar, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan jihad di jalan Allah, bukan ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma jemaah sekalian, walaupun niatnya baik, kita melakukan ibadah apapun dengan niat ikhlas karena Allah, tetapi cara kita salah, maka tidak akan diterima oleh Allah, bahkan menjadi perbuatan dosa. Termasuk ibadah jihad di jalan Allah. Kalau kita tidak lakukan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan jemaah sekalian, sungguh banyak orang di masa ini mengaku-ngaku berjihad, tapi pada hakikatnya yang dia lakukan adalah aksi-aksi teror, bukanlah jihad. Karena jihad di dalam Islam harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengikuti petunjuk beliau harus belajar, harus menuntut ilmu. Tidak lain yang mereka pelajari hanyalah ayat-ayat atau hadis yang memotivasi untuk berjihad. Mereka tidak tahu, mereka tidak pelajari hukum-hukum di dalam berjihad. Bahkan syarat-syarat dalam berjihad mereka tidak tahu. Sebagai contoh jemaah sekalian, termasuk syarat utama dalam berjihad adalah dipimpin oleh kepala negara. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Inilah jihad yang benar. Demikian pula jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat dalam medan jihad, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat, man dayyaqa manzilan au qata'a tariqan fala jihadalahu. Barang siapa yang menyempitkan kompleks perumahan atau memutus jalan menyebabkan orang yang lewat menjadi sulit, maka tidak ada jihad baginya. Oleh karenanya jemaah sekalian, tidak ada yang namanya jihad kemudian memacetkan jalan. Tidak ada yang namanya jihad, kemudian menyulitkan orang-orang yang punya rumah di sekitar lokasi mereka yang katanya sedang berjihad di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihad Siapa yang menyempitkan perumahan atau menyulitkan orang yang lewat di jalan, tidak ada jihad baginya. Karena jihadnya tidak mengikuti aturan-aturan syariat, maka yang terjadi malah berbagai macam kemungkaran. Dia mungkin berniat baik, tetapi kemungkaran yang muncul darinya justru lebih besar, bahkan lebih dahsyat lagi. Jihad mereka bukannya melawan orang-orang kafir, malah terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim. Ini bukan jihad, ini namanya musibah dan malapetaka. Ini namanya fitnah. Apabila terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim, sama saja muslim itu dia anggota masyarakat atau dia aparat haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim, apakah dia masyarakat ataukah aparat pemerintah atau aparat keamanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Maka hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita niat yang suci, niat untuk membela Al-Quran, niat untuk membela Islam, tapi justru kita terjerumus dalam dosa yang sangat besar, karena akibat perbuatan kita terjadi kerusuhan, terjadi huru hara, sehingga ada jiwa-jiwa Muslim yang menjadi korban. Kalau satu orang Muslim saja dosanya sangat besar, bagaimana lagi kalau yang menjadi korban adalah banyak kaum muslimin sama saja baik dari aparat keamanan maupun dari masyarakat sama-sama muslim maka siapa yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang muslim dia akan menanggung dosa yang sangat besar maka jemaah sekalian kembalilah ke majelis ilmu pelajari yang benar bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad di jalan Allah di dalam membela agama Allah kemudian yang terakhir jemaah sekalian yang keenam Allah mengatakan sifat orang-orang beriman dalam ayat ini wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencelah. Mereka tidak pedulikan orang-orang yang mau merendahkan mereka, membuli mereka, menghinakan mereka ketika mereka mengatakan yang hak, ketika mereka melakukan yang benar, mereka tidak peduli bahkan walaupun seisi dunia memusuhi, karena yang mereka cari hanyalah keridoan Allah Subhanahu wa taala bukan keridoan manusia. Jemaah sekalian ingatlah ketika kita dimusuhi orang, ketika kita dicela orang, dihina orang karena kita melakukan yang benar, ingatlah yang kita cari bukan keridoan mereka. Tidak penting mereka ridho atau mereka tidak senang kepada kita. Yang penting bagi kita adalah mencari keridoan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita la yamna'ana la yamna'anna ahadakum haibatun nas ayyakula fil haq idza alimahu. Janganlah seorang dari kalian dihalangi oleh rasa segan kepada orang, rasa segan kepada manusia untuk menyampaikan yang benar apabila dia mengetahuinya. Dan barang siapa menyampaikan yang benar dengan mengharap pertolongan dari Allah, tidak peduli celaan manusia, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepadanya. Jemaah sekalian, inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini dan Allah tutup ayat ini, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may Itulah anugerah dari Allah. Sifat-sifat itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya tidak semua Allah berikan, maka berharaplah dan mohonlah kepada Allah serta berusahalah untuk memiliki sifat-sifat ini wallahu wasiun alim dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui semoga Allah azza wa jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita sifat-sifat yang baik dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين